Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa radah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Para, para pemirsa TV Roja dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bisa menyelenggarakan uh, acara eh, kajian tentang kuaid fikhiyah di mana acara ini sangatlah penting sekali karena para ulama menyebutkan kaidah-kaidah yang sangat bermanfaat untuk kita semua dan untuk kita ketahui <clears throat> untuk eh, ilmu kita dalam rangka kita eh, berjalan di atas muka bumi ini karena kita hidup di atas muka bumi ini butuh eh, ilmu perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala butuh dengan ilmu agar perjalanan kita ini lurus dan tidak menyimpang dari jalan yang benar. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang cabang dari kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak eh, hilang dengan adanya keraguan. Kaidah yang masyhur yang akan kita bahas yakni eh, kaidahnya dengan tema al-ibadatu mauqufatun 'ala syara' al-ibadatu mauqufatun 'ala syar'i ya ibadah-ibadah itu dibangun di atas syariat ibadah-ibadah itu berdiri di atas syariat al-ibadat jamak dari ibadah al-ibadah apa yang dimaksud dengan ibadah Ibadah adalah ismun jami'un di kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali al-batinati wal zahirah. Ibadah adalah sebuah nama, sebuah ungkapan yang menyeluruh untuk seluruh apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk apa yang diridhoi Allahnya dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang batin maupun yang zahir. Dan ibadah ini e, dari kaidah ini ya kita mengetahui bahwa ibadah ini terbangun di atas dua hal ya e, di sini dikatakan wa min huna yanbaghi 'ala al-muta'abbid an yulahiz fi ibadatihi aslain muhimmain wa syartain asasi asas eh, asasi asasain wa asasain jadi orang yang beribadah harus memperhatikan dalam ibadahnya dua uh, hal yang penting, dua pokok yang penting. Yang pertama, antakunal ibadatu khalisatan lillah. Hendaknya ibadah itu ikhlas karena Allah. Yang kedua, al-mutaba'at lirrasul sallallahu alaihi wasallam fi tilkal ibadah. Yang kedua, mutabah mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah tersebut. Tentang masalah ini, Al Imam As-Sa'di rahimahullahu taala beliau pernah berkata, "Faman jama'a Allahu lahu al-aslaini aflaha wa sa'ida." Siapa orangnya yang Allah kumpulkan baginya ada padanya dua pokok, dua pokok ini, maka dia adalah orang yang beruntung dan orang yang bahagia. Wa man fatahul amran au au ahad eh, ahadu ahadun minhum khasara khusranan mubina Siapa yang luput darinya dua perkara atau salah satu dari dua perkara tersebut, ya, maka dia merugi dengan kerugian yang nyata. Jadi kalau misalkan seseorang beribadah tidak ada keikhlasan dan tidak mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka orang ini sangat merugi. Atau kehilangan salah satunya sangat merugi. Kalau ada orang yang beribadah ikhlas tapi nggak sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merugi. Ada orang yang beribadah mengikuti sunnah Rasul tetapi ternyata tidak ikhlas, dia ingin mendapatkan pujian, mendapatkan e, sanjungan dari manusia, maka dia pun adalah termasuk orang yang merugi. Para pemirsa dan para pendengar radio yang Allah muliakan, kita masuk sekarang kepada adillat al-qaidah. Dalil-dalil qaidah kemudian kita akan masuk ke tatbiqat al-qaidah, praktek dari kaidah. Ada tiga dalil yang harus kita perhatikan. Tiga nas dari Al-Quranul Karim, eh, dua nas dari Al-Quranul Karim dan satu dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Mari kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat 128. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Allah berfirman, "Rabbana waj'alna مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita tentang doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, "Rabbana wahai Rabb kami, jadikanlah kami yakni kami berdua yakni Ibrahim dan Ismail muslimain lak muslimain laka dua orang yang muslim dua orang yang menyerahkan dirinya kepada engkau wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak dan dari keturunan kami ummatan muslimatan lak sebagai umat yang juga tunduk kepada engkau wa arina manasikana wa arina manasikana dan perlihatkanlah kepada kami tata cara ibadah haji kami dan tempat-tempat ibadah haji kami wa tub alaina dan terimalah taubat kami innaka antat tawwabur rahim sesungguhnya engkau adalah maha penerima taubat dan juga maha penyayang ayat yang mulia ini ya sebagai dalil bahwasanya ibadah itu dibangun di atas syariat. Ya. Dari mana kita ngambil ayat yang mulia ini? Bahwa ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa ibadah itu harus dibangun di atas syariat dari perkataan wa arina manasikana. Wa arina manasikana. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad SAW, taala. Di mana beliau berkata, tentang faedah dari ayat yang mulia ini beliau berkata innal asla fil ibadati annaha tauqifiyah yakni annal insana la yata'abbadu lillahi bi syai'in illa bima syar'a liqaulihi ta'ala wa arina manasikana wa minha tahrimu at-ta'abbudu lillahi bima lam yashra'hu bi annahuma ay ibrahim wa ismail دعوا الله عز وجل أن يريهما مناسكهما فلو فلولا أن العبادة تتوقف على ذلك لتعبدا بدون هذا السؤال Ini istimbat yang luar biasa yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah taala. Beliau berkata, hukum asal ibadalah tauqifiyah. Maksudnya apa? Maksudnya seseorang tidak boleh beribadah kepada Allah dengan sesuatu kecuali dengan hal yang disyariatkan olehnya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa arina manasikana. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa minta pada Allah wa arina manasikana. Tampakkan kepada kami tempat-tempat ibadah kami, tempat ibadah haji dan tata cara ibadah haji. Dari sini kita mengetahui bahwa manusia tidak boleh beribadah kecuali dengan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini kata Syekh Muhammad adalah haramnya beribadah kepada Allah ya bima lam yashra'hu dengan sesuatu yang tidak disyariatkannya. Ya, karena Nabi Ibrahim dan Ismail berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperlihatkan kepada keduanya manasik keduanya, manasik hajinya warina manasikana. Ya Allah tampakkanlah, tunjukkan kepada kami manasik kami. Bagaimana? Nah ini. Jadi nggak boleh kita ngarang-ngarang ibadah. Ya. Kalau ibadah itu tidak dibangun di atas hal tersebut misalnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa tanpa meminta kepada, e, eh, beribadah tanpa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanpa meminta kepada Allah untuk memperlihatkan bagaimana tata cara manasik manasik haji. Ayat yang kedua adalah surat uh, eh, Asy-Syura ayat 21. Surat Ash-Shura ayat 21. Eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah?" Allah berfirman, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang buat syariat untuk mereka dari agama ini yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sisi pendalilan dari ayat yang mulia ini ulama berkata, أن الله جل وعلا ذم المشركين في اتباعهم لطواغيتهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله Allah Subhanahu wa taala mengharam uh, mencela kaum musyrikin karena mereka mengikuti togut-togut mereka, pemimpin-pemimpin mereka dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan, dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan yang semisalnya, ya mimma iktadathu ahwa'uhum dari hal-hal yang uh, itu muncul karena hawa nafsu mereka, tuntutan hawa nafsu mereka. Ma'a anna ad-dina la yakunu illa ma syara'ahu Allah liyadina bihi al-ibadu wa yataqarrabu bihi ilaihi. Padahal agama ini ya tidak lain merupakan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya hamba-hamba itu beribadah eh, supaya hamba-hamba itu beragama dengannya dan mendekatkan diri kepadanya maka fadalla dzalika ala anna al-asla fil ibadati annaha mauqufatun ala ini menunjukkan bahwa ibadah itu terbangun di atas syariat يحل لأحد أن يشرع شيئا أن يشرع شيئا من غير استناد إلى ما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم oleh karena itu tidak boleh bagi seseorang mensyariatkan sesuatu tanpa ada sandaran dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, eh, yang ketiga adalah dalil hadis dari Aisyah radhiyallahu anha Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda hadisnya dikeluarkan, oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad siapa yang membuat hal yang baru dalam perkara ini urusan kami kata Rasulullah SAW maka dia tertolak Ya. ya. Hadis ini sangat jelas sekali hadis merupakan eh, hadis yang mulia ini merupakan aslun azimun min usulil Islam. Pondasi yang sangat besar, yang sangat agung dari pondasi-pondasi Islam yang menunjukkan bahwa ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah dan e, tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW maka merdudatun ibadat tersebut e, tertolak. Oleh karena itu perhatikan bahwa ibadah hendaknya Eh, terbangun di atas syariat. Jadi sekali lagi dalam kesempatan yang mulia ini kita membahas kaidah al-ibadatu mauqufatun 'ala syara'. Al-ibadatu mauqufatun 'ala syara'. Ibadah-ibadah itu dibangun di atas syariat. Ya. Sekali lagi, ibadah dibangun di atas syariat. Bukan karena hawa nafsu kita. Bukan kita ikut-ikutan nenek moyang kita, bukan tapi dibangun di atas syariat yakni di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Sekali lagi, al-ibadatu mauqufatun ala syara'. Ibadah itu dibangun di atas syariat. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi lah." Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Lihat kata Allah. Yang membuat syariat. Ya, syara'ulahu membuat syariat untuk mereka dari agama malam ya'dzun bihillah yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Eh, eh, inilah kaidah yang akan kita bahas atau yang sedang kita bahas dan itu dalil-dalilnya dan sekarang kita masuk ke eh, tatbiqat al-qaidah. Penerapan dari kaidah ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya agar kita berhati-hati dan tidak boleh kita sembarangan melakukan ibadah. Nah, contoh yang pertama ya, yang saya contoh yang saya ambil dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Sulaiman rahimahullah taala e, pertama adalah man ghasala ra'sahu fil wudu badalan minal mashi kata beliau lam yu, lam yujiz, lam yujizhu lam yuz, eh, lam yujzi'hu maaf lianna fardahu al-mashu wal ibadatu mabniyatun 'ala al-waqf ah ini dia contoh yang pertama orang ya ketika berwudu kata Syekh Utsaimin dia tidak membasuh kepala dia tidak membasuh kepala tetapi apa yang dilakukan dia mencuci kepalanya dengan air dicuci apa kata Syekh Utsaimin? Ibadahnya nggak sah. Tidak dapat tidak dapat pahala. Karena apa? Karena kewajibannya adalah membasuh, eh, ma maaf mengusap, bukan mencuci kepala, ya, mengusap kepala. Nah ini, wamsahu biruusikum, wamsahu biruu biruusikum, Bas dan basuhlah kepala kepala kalian, ya. Apa alasannya? dia berkata wal ibadatu mabniyatun 'alal waqf. Karena ibadah dibangun di atas tauqifiyah. Nah ini, ini contoh. Ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa ibadah itu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan karena hawa nafsu kita. Ya. Al-Qur'an mengatakan wa masahu bi ru'usikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dalam berwudu dengan mengusap Kemudian ada di antara kita misalkan, ah saya nggak mau mengusap kurang afdol misalkan. Kemudian dicuci dengan air kepalanya, ya, ini tidak sah wudhunya. Karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Lihat, al-ibadatu mauqufatun ala syara'. Ibadah, ibadah itu dibangun di atas syariat. Berikutnya, berikutnya, eh, contoh yang lain adalah لا تشرع الإطالة في ركعتي سنة الفجر بالقراءة أو الركوع والسجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين ركعتين nah ini dia perhatikan contoh berikutnya untuk sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh sebelum sholat fajar sebelum sholat subuh Karena ada dua rakaat. Sunnahnya adalah Rasulullah SAW melakukannya dengan ringan. Maksudnya apa? Tidak lama. Rasulullah SAW membaca rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah, beliau membaca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah surat Al-Fatihah, beliau membaca surat Al-Ikhlas. Nah, di sini beliau berkata, "La تشرع الإطالة في la تشرع الإطالة fi raqatai sunnatil fajri. Tidak disyariatkan kita berpanjang-panjang membaca surat dalam dua rakaat sunnah fajar. Dua rakaat sunnah fajar. Atau berpanjang-panjang dalam rukul, atau berpanjang-panjang dalam sujud. Kenapa? Karena ada contoh dari Nabi SAW. Dia berkata, "Lianna Nabi SAW kana yukhaffif hataini rakatain." Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meringankan dua rakaat ini. Eh, ada contoh. Lakot kan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada di Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik, suri teladan yang baik. Kan kita punya Nabi Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah utus untuk kita dan kita berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Ya, maka apa yang dicontoh oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus kita ikuti. Kecuali kalau nabinya bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu bagi umat Islam kita semua wajib taat dan wajib mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain, contoh yang ketiga, lau arada ahadun أن يتطوع بأربع ركعات خلف المقام بعد الطواف أو أن أو أراد أن يطيل الركعتين خلف المقام بعد الطواف فقد أخطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما ولا يزيد على الركعتين contoh yang lain contoh ketika uh, orang tawaf ya Syekh berkata kalau ada seseorang ingin melakukan uh, eh، salat sunnah empat rakaat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim ya atau orang tersebut melakukannya dua rakaat tetapi memanjangkan bacaan dan memanjangkan dua rakaat tersebut melamakannya setelah tawaf maka kata Syekh Utsaimin faqad akhta orang ini salah kenapa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakhfifnya meringankannya ya meringankan dua rakaat tersebut ya seperti dua rakaat sunnah fajar tadi oleh karena itu orang yang memanjangkannya maka telah melakukan eh, kesalahan berikutnya contoh yang keempat ya Syekh berkata man sallama qabla itmami bi biqasdil khuruj minha batalat li'annaha ala ghairi ma amara Allah bihi wa rasuluh orang yang salam sebelum sebelum menyempurnakan e, solat dengan maksud keluar dari solat dia salam dulu nih maka batal solatnya solatnya batal kenapa karena dia melakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh yang ketiga, contoh yang kelima, saya cukupkan sampai lima contoh saja, kemudian kita buka tanya jawab. <clears throat> contoh yang kelima adalah ad-du'a'u inda khatmil Quran fi salati la asla lahu. ولا ينبغي فعله حتى يقوم دليل من الشرع على أن هذا مشروع في الصلاة berdoa inda khatmil Quran. Nah, doa ketika hatam Quran di solat. Doa ketika hatam Quran di solat. La aslalahu. Tidak ada dasarnya. Ini Syaitan bilang fi ya, di sholat. Karena ada sebagian kita ngejar hataman Quran di sholat, kemudian berdoa setelah itu. Ini kata Syaitan rahimahullah tidak ada dasarnya. Wala bagi fi'lu. Tidak juga, eh, tidak semestinya dilakukan. Hatta yakuma dalilun minasyara' Sehingga ada dalil dari syariat ala anna hadza masyru'un fi sholat. Bahwa hal tersebut disyariatkan dalam solat. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Karena al-ibadatu mauqufatun ala syara'. Ibadah itu dibangun di atas syariat. Ya. E, mumpung saya ingat, mumpung saya ingat, saya ingin sampaikan karena e, sekali lagi ibadah itu dibangun di atas syariat. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentang salat, terutama salat tarawih. Perhatikan itu juga harus sesuai dengan syariat. Karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya, kita perhatikan. Banyak di antara kita ingin cepat sholat, eh, ingin cepat. Ya, apakah 11 rakaat ingin cepat, berat, kan gitu, tanpa ada tumak nina. Atau 23 rakaat ingin cepat, berat, ya, cuma misalkan eh, tujuh menit misalkan. Ya, ini sesuatu yang harus ditinjau kembali. Kita lihat. Perhatikan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam masjid. Hadisnya sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Datanglah seorang eh, seorang laki-laki. Ya, dia sholat. Kemudian setelah sholat mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam dijawab sama Nabi Shallallahu Wasallam. Setelah itu apa kata Rasul? ke orang tersebut Rasul bilang salli fa innaka lam tusalli sholat kata Rasul wahai sahabat sholat lagi sholat karena anda belum sholat. Ah, sahabat ini nurut, sholat lagi. Kemudian selesai sholat datang lagi ke Rasul mengucapkan salam dan setelah selesai dijawab Rasul bilang lagi, "Shalli fa kalam tu tusalli." Sholat Anda belum sholat. Sholat lagi sahabat itu sampai tiga kali. Dan disuruh lagi sholat oleh Rasulullah SAW. "Shalli fa kalam tu tusalli." Sholat Anda belum sholat kata Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Kita lihat. Tadi sahabat tadi melakukan sholat. Ya, tapi tidak dianggap oleh rasulullah saw Menurut syariat itu bukan sholat. Menurut syariat itu bukan sholat. Karena apa? Karena tidak ada tumak nina. Tidak ada tumak nina. Oleh karena itu, di dalam kitab Umdatul Hakam, Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, menyebutkan hadis ini cuma satu hadis. Bab tentang wujub at-tumanina fi ruku' wa sujud. Bab wajibnya tumanina dalam ruku' dan dalam sujud. Cuma satu hadis ini. Sampai eh, sahabat tadi berkata kepada Rasulullah SAW, "Wallazi ba'atsaka bil haqq, ma uhsinu ghaira hadza." Demi zat yang mengutus engkau dengan hak. Dan saya kata sahabat tersebut tidak bisa melakukan kesulitan hal ini. Lihat, sahabat itu tidak sengaja melakukan kesalahan. Dia mengatakan, la uhsinu ghairu hadza. Saya tidak bisa melakukan kecuali hal eh, kecuali yang ini. Ini. Bagaimana dengan orang yang sengaja melakukan dia tahu ada tumak nina dalam sholat. Ya. Ini lebih ngeri lagi. Ya, kemudian Rasulullah SAW setelah mengetahui Eh, setelah itu Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana cara sholat yang benar dengan tumak nina. Ya, nah ini. Jadi sekali lagi al ibadatu mauqufatun ala syara. Ibadah itu dibangun di atas syariat. Ya, perhatikan. Naam, kita Indonesia. Ya, saya Jawa, Anda Jawa misalkan, ada juga yang dari Sumatera, ada juga dari Kalimantan, ada juga dari Sulawesi, ada juga dari Irian, ada juga dari Malaysia dan Singapura dan terus ya. Macam-macam kan? Kita macam-macam. Kita macam-macam. Ya. Apalagi di Indonesia ini Nusantara macam-macam. Ya. Boleh tidak berbeda? Boleh kalau cara makan kita beda, cara ngomong kita beda, cara eh, bicara kita ada yang kenceng, ada yang pelan, ada yang lembut, ada yang menghentak-hentak cara jalannya, adat istiadat yang biasa beda, ya. Ini diperkenankan. Tapi yang tidak diperkenankan adalah kalau kita berbeda dengan Rasul kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita perhatikan. Karena Nabi kita satu, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, utusan Allah, utusan dari Allah menyampaikan Islam. Ini Islam begini, oleh karena itu kita berislam hendaknya kembali kepada manhaj Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, ini barangkali eh, dari beberapa contoh yang masih banyak ya. Di sini sebenarnya ada sekitar eh, puluhan contoh sampai 38 contoh tentang eh, kaidah eh, al-ibadat mabniyatun ala syara' bahwa ibadah-ibadah itu dibangun di atas syariat ya ini saja yang bisa saya sampaikan dan kita buka tanya jawab dan saya kembalikan kepada Akhuna Ihsan. Nah. Dan jazakallah khair kami sampaikan kepada Al-Ustaz Abu Yala Qurnaidi. Hafizahullah ta'ala telah memberikan penjelasan dari kaidah yang kita bahas di kesempatan pagi ini dan pendengar serta pemirsa Roja TV kami berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi secara langsung di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 081717765543. Saya berikan kesempatan untuk uh, tiga penelpon terlebih dahulu sebelum kami angkat dari pesan singkat. Baik, ya halo. Halo. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ummu dengan siapa di mana? Dari Santi di Dumai. Teh, mohon maaf dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya ada feedback. Eh, Ibu Santi ya kalau tidak salah silakan. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan Ibu ah, Bagaimana ya, saya belum mengerti cara tumak nina Ustaz Baik. Ya. Tumak nina ya iya. Itu saja per... Ayo baik Barakallah fiqh Barakallah khair Nah Ya Baik, uh, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu. Eh, Baru kalau fix mudah-mudahan Allah kasih keberkahan kepada ibu dan kepada kita semua <clears throat> tumak nina ini mudah saja ya eh, tumak nina kata ulama adalah tenang ya istiqrar tenang ya dan setiap anggota tubuh kita dari mafasil kita kembali kemudian bacaan kita tenang tidak terburu-buru ini tumak nina adamul ajalah tidak terburu-buru ya nah oleh karena itu kalau ada istijal ada terburu-buru dalam gerakan sholat kita maka ini berlawanan dengan tumak ya berlawanan dengan tumak dan tumak adalah rukun uh, atau salah satu rukun di rukun sholat apabila seseorang tidak uh, ada atau tidak melakukan tumak ini maka sholatnya tidak sah sholatnya tidak sah seperti tadi hadis musik as-sholah hadis musik solat hadis uh, orang yang buruk dalam solatnya ya jadi tumak nina sekali lagi adalah rukun solat kita di, di dituntut ketika solat ini tenang gerakan kita tenang bacaan kita tenang dan tidak buru-buru Allahu alam bisawab. Ini mudahnya seperti itu. Nah. Jazakallah khair demikian Ibu di Dumai barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Fahri di Semper. Baik, silakan. Ini Ustaz, iya. yang mau saya tanyakan tuh uh, saya suka ngelihat kalau ada orang tuh uh, habis sholat salam, terus dia berdoa, setelah itu dia sujud. Nah, di sujud itu uh, kalau saya pernah tanya ya berdoa gitu. Nah, uh-huh. kalau memang itu nggak ada uh-huh. uh, perintah dari Rasul, uh-huh. caranya yang uh, bijak untuk menyampaikan kepada uh, yang mengerjakan itu bagaimana gitu karena uh-huh. yang ada dalam pikiran mereka pasti itu adalah benar gitu. Iya, betul. Nggak menyinggung perasaan, uh-huh. nggak nggak menyalahi gitu. Iya, yang iya. bijak seperti itu. Makasih Ustaz. jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Cara untuk menyampaikan ya. <clears throat> Tentunya cara menyampaikan adalah dengan lemah lembut. Dengan eh, lemah lembut ini yang harus perhatikan, yang harus kita ingat. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Nabi Musa alaihi salatu wasalam dan Nabi Harun ya alaihi salam untuk berdakwah kepada Firaun ya Allah berkata, "Izhaba ila Fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Wahai Musa dan Harun kata Allah, "Pergilah kepada Firaun. Firaun itu melampaui batas." Kemudian kata Allah, "Faqula lahu qawlan layyina." Faqula lahu qawlan layyina. katakan, ucapan, ucapkan kepada dia dengan perkataan yang lemah lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia bisa mengambil pelajaran atau takut. Yang bisa kita ambil dari uh, perkataan atau firman Allah tadi adalah la'al uh, faqula lahu qawlan layyina. Ya. Ucapkan dengan ucapan lemah lembut. Mendakwahi orang mengajak orang kembali kepada agama yang hak ya kepada men, menuju kepada kebenaran yang harus kita perhatikan adalah e, cara kita menyampaikannya menyampaikannya yakni diantara dengan kau dan layina dengan perkataan yang lemah lembut ya kita sampaikan dengan lemah lembut kemudian juga e, empat mata jangan di hadapan umum ya jangan di hadapan umum ya kemudian uslub ya kita harus menyusun cara ngomong kita ya cara ngomong kita jangan sampai terasa menggurui misalkan kecuali kalau misalkan eh, dia adalah misal anak kita atau adik kita ya yang kita tahu dia eh, tahu lebih kita misalkan dipandang lebih dari mereka kan itu eh, eh sama adik kita atau sama eh, eh, siapalah kan gitu yang orang itu tahu kita misalkan eh, lebih dari mereka. Itu bisa langsung. Nah, misalkan kita melihat orang yang tadi e, berdoa kemudian sujud, ya, ya kita empat mata, e, Pak, saya mau ada sedikit ngobrol, ada ada sedikit yang ingin kita bicarakan, misalkan ya. ini tentang sujud tadi misalkan. Pakai torikoh dengan cara bertanya misalkan. e, saya minta, e, saya mau bertanya, apakah eh, sujud tadi itu ada ada perintahnya atau ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Nah, itu tanya lewat situ. Mungkin saya belum dapat uh, ilmu ini. Mudah-mudahan saya dapat ilmu baru nih, kan gitu. Nah, kalau misalkan dia ditanya seperti itu, dia akan berpikir, oh, ini bertanya nih, yang saya lakukan sujud apa ada sunnahnya tidak, kan gitu. Nah, kalau misalkan dia mengatakan ada sunnahnya, ada sunnahnya misalkan. Oh kalau gitu eh, tolong Pak saya minta keterangannya dalilnya kan gitu. Dari Al-Qur'an, dari sunnah ada tidak atau dari eh, perkataan ulama atau di buku manalah saya mau tahu gitu kan. Nah, seperti itu. Uh, yang yang yang dengan itu dia akan berpikir oh mesti dia cari kan gitu nah, seperti itu kalau dia mengatakan tidak ada sunnahnya sudah Misalkan dia bilang, ini enggak ada sunnahnya, ini hanya per, uh, perbuatan saya aja, mudah-mudahan diterima sama Allah. ah dari situ kita masuk. Uh, kita masuk, uh, maaf Pak, kan gitu. Uh, setahu saya bahwa ibadah itu tauqifiyah. Uh, ibadah itu tauqifiyah. Harus ada dasarnya Quran dan Sunnah. Karena kalau misalkan ibadah ini diserahkan menurut rokyu kita, menurut rokyu kita, ya menurut akal pikiran kita, semua orang bisa melakukan ibadah macam-macam. Ada seribu orang, ada seribu ibadah. Ada seribu orang, ada seribu ibadah. Nah ini kan nanti rusak Islam ini. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwarat. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka uh, tertolak. Oleh karena itu, Eh, kita apa namanya dengan pertama dengan lemah lembut tadi seperti itu ya kalau diterima alhamdulillah kalau tidak diterima kita harus sabar ya ini pun kejadian saya pernah melihat anak muda kan gitu di salah satu masjid atau musola ya sholat asar sholat asar kemudian kan sholat kan dari ruku e, ke i'tidal kemudian ke sujud Kan cuma sami Allahu liman hamidah terus kembali lagi ya. Kemudian mengucapkan rabbana walakal hamd. Kan itu. Ya, tantangannya pun kembali lagi. Menurut pendapat ulama yang sedekap ya sedekap kalau e, menurut yang kembali lagi ke sebelum sholat ya lurus yang itu. Nah, beda dengan anak muda ini. Setelah sami Allahu liman hamidah ya, apa yang dilakukan? dia balikkan tangannya seperti berdoa seperti ini. Seperti begini. Ha? Kemudian apa? Kemudian diusapkan ke mukanya. Habis itu Allah Akbar sujud. <laughs> ya kan? Habis itu sujud. ha, saya berhenti, saya tunggu itu. Saya tunggu sampai sepi, sampai selesai. Ya kan? Barangkali ada ilmu baru kan? ha, sudah sepi, saya tanya. Ada keterangan nggak kan gitu barangkali ada ilmu baru yang bisa saya pelajari kan gitu saya, kenapa dia bilang tadi mas melakukan seperti itu ya emang kenapa ya, karena saya tahu dia tidak ada dasarnya dalilnya ya gitu saya langsung karena ibadah itu e, harus nyontoh Rasulullah SAW. kan gitu Nah, alhamdulillah eh, agak panjang ngobrol yang gitu supaya tidak tersinggung dengan eh, apa namanya mukadimah yang eh, tidak terasa kan gitu. Alhamdulillah setelah itu <laughs> dia nerima. Oh iya, saya, maaf saya memang tidak ada dalilnya, tidak ada keterangannya. Dan alhamdulillah setelah itu saya lihat dia tidak melakukannya lagi. Nah itu, nah, itu eh, hal yang kadang-kadang harus kita perhatikan ya. Mudah-mudahan apa namanya kita bisa uh, apa namanya bisa mendakwahi saudara-saudara kita yang uh, keliru dalam melakukan ibadah okay? Ya. dan berapa banyak ya saudara eh, saudara-saudara kita menganggap bahwa ibadah itu hanya sekedar ibadah saja tidak ada dasar di Al-Qur'an dan Sunnah gitu kan menganggap bahwa ritual yang ada itu bisa dilakukan dan bisa dengan cara sesuai dengan kehendak hati atau hawa nafsu kita ini naudzubillah ya oleh karena itu kaidah sekarang ini penting sekali al-ibadatu mauqufatun ala syara' bahwa ibadah-ibadah itu dibangun di atas syariat. Selain ikhlas harus sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Baik. Kalau satu demikian pendengar yang bertanya dan pemirsa Radio TV barakallahu fi. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita dan ilmu yang bermanfaat. Kami terima satu penelpon kembali sebelum dari pesan singkat. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Dari di mana? Aisyah di Sidamulya. Hey, silakan. Iya. Umu Aisyah. Ini Bapak, iya Aisyah dari Sidamulya. Iya, silakan. Iya. Ini saya mau bertanya, Iya. Saya kan kalau bersujud apa sholat itu kan terkadang saya itu membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma firli. Terkadang Allahumma laka sajatu. Itu satu kali atau bisa membaca berulang kali Bapak. Nah. Hmm. Baik. Ya. Itu saja yang Satu lagi boleh. Hmm, Cara lagi. Oh Hmm. Iya hmm. ini apa? Kalau saya sujud sholat, saya kalau membaca Subhana Rabbiyal A'la, lalu saya mau berdoa itu saya membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Lalu berdoa kira Kira-kira gimana Bapak? Baik Iya ya. Sudah terima kasih nah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu fiqh Silahkan Ustaz Nah untuk umum siapa? Aisyah ya Baik Untuk yang pertama Ya yang dibaca berulang-ulang adalah lafaz subhan rabbiyal a'la ya suara rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi tiga kali atau a'lanya saja ya itu bisa berulang-ulang kalau yang tadi dibaca oleh umum itu eh, saya tidak tidak belum mengetahui keterangannya bolehkah dibaca berulang-ulang ya Tapi untuk masalah yang eh, kedua ya masalah doa dalam sujud -hmm. nah Memang sempurnanya adalah kita memuji-muji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian ya, dengan e, sebelum berdoa kemudian berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala permintaan kepada kita ya, ya permintaan yang kita e, inginkan ya. Dan e, itu adalah pujian-pujian yang apa namanya? yang dianjurkan sebelum kita Eh, berdoa ya eh, wallahu alam ya eh, setahu anda baik di luar salat atau di dalam sholat. ya wallahu alam insaf nah Baik, jazakallah khair demikian pendengar dan pemirsa Roja TV yang bertanya, Mu Aisyah barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya beberapa pertanyaan dari pesan singkat yeah. dan sudah cukup banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz kaidah ini sangat penting terutama bagi kaum muslimin di negeri ini yang kebanyakan mereka lebih cenderung uh, mengikuti kiai atau ustadznya daripada mengikuti Rasulullah dalam beribadah. uh, ya, yang jelas-jelas itu pertentangan atau tidak pernah diamalkan. Iya. Yang menjadi pertanyaan pendengar kita uh, ada satu kelompok yang mengatakan doa seseorang tidak dikabulkan, melainkan mereka harus uh, menyampaikan doa tersebut kepada para wali-wali atau orang-orang yang saleh, walaupun mereka sudah meninggal dengan alasan bahwa Uh, bagaikan kita bertemu dengan seorang presiden, tentu yeah. harus melewati RT, RW, kemudian ajudan-ajudannya ditambah dengan banyaknya maksiat yang kita lakukan. Iya. Apakah uh, pernyataan seperti ini atau uh, akidah seperti ini bisa dibenarkan Ustaz? Mohon penjelasannya jazakallahu khair. Baik, barakallahu fiik. Uh, ini namanya tawasul. Ya, tawasul. <clears throat> dengan alasan tadi disebutkan ya sebagian dari kita kaum muslimin beralasan kita ini pertama banyak dosa, tidak pantas, ya, orang yang merasa najis, ya. Oleh karena itu kita butuh orang yang suci untuk menyampaikan doa kita, menyambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau seperti presiden, nggak mungkin kita langsung bertemu dengan presiden harus ada perantara dan seterusnya. Tentunya ini tidak benar, ya tidak benar ya karena apa Allah Subhanahu wa taala maha mampu menerima tobat ya Allah Subhanahu penerima tobat kalau misalnya di antara kita ada yang bertobat kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu diterima bahkan bahkan ya bahkan ada orang ada makhluk Allah yang tidak bertobat minta pada Allah doanya dikabulkan dia bertobat siapa iblis iblis laknatullah alaihi Lihat kata ulama, iblis langsung minta pada Allah. Padahal dosa e, iblis itu paling besar, paling banyak kan? Menyesatkan sekian banyak manusia di atas muka bumi ini. Kan gitu. Lihat. Iblis berkata, "Rabbi anzirni ila yaumi ba'tsun." Wahai Rabb, anzirni, tangguhkan aku sampai hari berbangkit. Doa iblis ini dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Qala innaka minal kata Allah engkau termasuk orang yang ditangguhkan. Nah, ini. Nah, ada pelajaran yang menarik. Ya, ini tentunya saya ngambil dari perkataan ulama tentunya. Ya. Saya baca eh, bahwa iblis saja ya, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan manusia yang eh, dosanya ini dibawa iblis? Lihat. Oleh karena itu, pendapat orang yang mengatakan harus eh, kepada wali-wali dulu, kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Ini tidak ada. Tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, tidak dicontoh oleh para sahabat, tidak dilakukan oleh para ulama ya, tentang masalah ini. Ya. Jadi eh, bagi siapapun yang mau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka berdoa kepada Allah langsung. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa disamakan dengan makhluknya Orang yang mengatakan bahwa eh, kita ini banyak dosanya kemudian eh, seperti presiden ya kita harus eh, lewat ajudannya dulu dan seterusnya ya. Ini berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Dan menyamakan Allah dengan makhluk adalah sesuatu yang tercela, tidak terpuji dan haram. Ya. Alangkah jauh Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Artinya penyamaan yang tidak tepat di sini. Ya, karena beda antara Allah dengan makhluknya di sini. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat langsung. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita yang kita butuh berdoa bermunajat kepada Allah dan Allah akan kabulkan. Ya. Nah, ini. Jadi Eh, tidak boleh kita samakan Allah dengan makhluknya. Sekali lagi pendapat itu tidak benar. Allahu a'lam bishawab. Nah, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Yeah. Kemudian pertanyaan berikutnya uh, cukup banyak terkait dengan tarawih yang sangat cepat. Tadi sudah dijawab yeah. oleh uh -huh. di awal-awal uh, pembahasan. Kita angkat kembali pertanyaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada syariat untuk membayar fidyah bukan untuk puasa akan tapi untuk membayar uh, eh, kodok salat-salat yang telah ditinggalkan. Iya. Dan ini biasa dilakukan oleh keluarga yang uh, si mayit uh, hmm. kemudian uh, seorang ustadznya menanyakan berapa lama atau berapa banyak hmm. uh, salat yang ditinggalkan kemudian nanti dialihkan atau digantikan dengan uang yang hmm. disetorkan hmm. kepada ustaz tersebut dengan alasan itu sebagai kodok dari hmm. salat yang ditinggalkan. Jazakallah khair. Iya. <laughs> Ada dua hal. Ya, yang harus kita perhatikan. Eh, pertama tadi masalah apakah orang yang meninggalkan sholat itu harus membayar fidyah ya yang meninggal itu ya ini adalah eh, pendapat yang keliru tidak benar ya tidak ada syariatnya orang yang meninggalkan sholat harus bayar fidyah ya. apa dalilnya dalilnya tadi hadis musil sholat, hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari Abu Hurairah tadi hadis e, di mana orang yang ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Rasul sholli fa innaka lam tusolli. Salat Anda belum salat. Ya, lihat. Orang itu sudah salat. Tapi kata Rasul salat, Anda belum salat. Sampai tiga kali. Sengaja Rasul diamkan tiga kali kata saya Salim al karena apa? Untuk tahu salahnya di mana. Nah itu. Tapi tetap orang tersebut bilang, "Walladzi ba'atsaka bil haqq ma'usinu ghair hadza." Demi zat yang mengutus engkau dengan hak. Dengan hak aku nggak bisa melakukan hal aku tidak melakukan eh, tidak bisa melakukan kecuali yang ini. Nah, lihat dari hadis yang mulia ini kita tahu bahwa sholatnya orang tersebut berarti apa? Berarti tidak sah. Solat-solat yang dilakukan sebelumnya yang dihukumi oleh Rasul, solatnya itu salah. Tentunya kan solat-solat sebelumnya tidak sah. Tidak ada keterangan Rasul SAW pertama memerintahkan dia mengulang solat-solat yang tidak sah itu. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak ada keterangan suruh bayar fidyah. Apakah beras atau uang. Ya. Rasul SAW hanya mengajarkan bagaimana tata cara sholat yang benar. Eh dari sini pendapat yang harus membayar fidyah ini tidak e, benar, ya. Dan ini khawatir ya orang yang memakannya dari ustadz-ustadz atau kiai tersebut khawatir masuk kepada memakan harta-harta manusia dengan kebatilan. Ya. Oleh karena itu harus diperhatikan masalah ini. Al ibadat mauqufatun ala syara' ibadah-ibadah itu dibangun di atas syariat ya dan dari berikutnya yang disinggung oleh Akhuna Ihsan tadi baca SMS yang banyak bertanya tentang solat yang cepat tadi saya sudah bahas ya harus ada nina, ya ini macam-macam ada eh, solat 15 menit ada nanti ada solat 7 menit nanti kedepannya ada 3 menit ya nanti buat mainan ya Mungkin kedepannya ada dua menit. Ya. Ada alasan seperti ini, Sir. Iya. Kalau lama hmm. atau khusyuk terkadang akan muncul eh, hal-hal uh, yang mengganggu hmm. dan mengingat kepada perkara-perkara yang lain. Hmm. Tapi kalau cepat akan lebih fokus. Bagaimana, Ustaz? <laughs> iya. Iya. Alasan apabila tidak didasarkan dengan syariat, seribu alasan itu batil. Masya Allah. Ya. Bisa saja orang mengatakan uh, apa namanya eh, seperti yang tadi disampaikan oleh Akhuna Ihsan ya bahwa kalau lama itu akan banyak pikiran macam-macam yang begitu juga yang cepat ya eh, terus yang namanya pikiran macam-macam ya itu sesuatu yang tidak bisa dihindari hadisun nafas nah. hadisun nafas itu dimaafkan dalam Islam sebagaimana eh, dalam keterangan yang sudah kita bahas ya eh, jadi Eh, istilahnya kalau kata orang Sunda eh, apa ya kerentes hati gitu, ya, gitu kan kadang-kadang orang lagi sholat ada orang lewat anak kecil di samping aduh ini orang anak kecil lewat takut ganggu ah, ada <laughs> itu batalkan sholat tidak nah, batalkan sholat kadang-kadang ingat waduh nasi di rumah gimana nasi ya <laughs> kan gitu eh, itu tidak batalkan sholat nah. itu ya nggak batalkan sholat justru kita dituntut untuk ikhlas kan seperti itu Nah, untuk ikhlas, ya. Hmm, terus kalau cepat bacanya apa? Saya tanya. Bacanya apa? Cuma Allah Allah saja misalkan. Cuma Allah Allah saja. Allah Allah Allah. Ya. Dari mana itu? Rasul ngajarkan itu kan? Rasul ngajarkan Allah Allah saja. Sekali lagi, Nabi kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Islam kita dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau misalkan Anda bisa melakukan seperti itu, kalau kita pun kalau misalkan dengan hawa nafsu saja itu bisa, bahkan mungkin bisa satu satu menit kita lakukan. Hmm. Kalau boleh, ya nggak usah eh, apa namanya nggak usah tiga menit, eh, tujuh menit, ya satu menit, ya eh, caranya gimana ya terserah kita, kan gitu. Hmm. Kalau Islam ini mau terserah terserahan atau pakai hawa nafsuan, hmm. ya sekali lagi kalau ibadah itu diserahkan kepada kita semua, kita akan bikin kreasi yang banyak. Ihsan punya caranya tersendiri, saja punya cara tersendiri. Bisa saja, kan gitu. Tapi ingat Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Aisyah, "Man amila amalan laisa alaihi amrun fahuwa rad." Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak itu amalan. Ya. Jadi, perhatikan kita berislam kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Terus yang perlu diperhatikan, bahwa mengkritisi masalah ini ya mengkritisi masalah yang salah dalam Islam ini adalah bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai kita terbawa, terpancing dengan perkataan apa tuh yang mengkritisi seperti itu, itu teroris atau wahabi atau dan seterusnya. Tidak. Ya, atau biarkanlah perkataan seperti itu tetap tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kan gitu. Enggak usah kita takut nanti dituduh nanti eh, Islam keras, Islam teroris, Islam dan tidak, tidak ada itu teroris dan tidak ada keras itu. Karena Islam Islam satu dan Islam itu rahmatan lil alamin dan kembali kepada Rasulullah SAW. Kita nggak boleh pilih-pilih pilih-pilih dalam ajaran Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuk dalam Islam secara kafah. Caranya bagaimana? Mencontoh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan pilih misalkan yang enak kita contoh, yang enggak enak, nah, ndaklah misalnya itu. Jangan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah. Nah, jazakallah khair barakallahu fi. Kami akan satu pertanyaan kembali. Baik. Dari pesan singkat. Pertanyaan terakhir ya. Eh, nah, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Uh, Ustaz, apakah benar tentang pembagian syariat Islam menjadi tiga tingkatan? Mm. Seperti dengan uh, istilah syariat, kemudian hakikat dan makrifat. Mm. Dengan alasan bahwa ibadah-ibadah yang berbeda dari kebanyakan manusia atau yeah. pada umumnya, mm. itu ada tingkatan tersendiri yang memang tidak bisa difahami oleh kebanyakan kaum yang masih awam. Jazakallah khair. Oh iya. Ini tidak benar juga. Ya. Tidak ada, Rasul tidak membagi syariat, hakikat, ma'rifat ya itu pembagian yang dibuat oleh manusia ya syariat hakikat marifat sekali lagi itu pembagian yang dibuat oleh manusia ingat eh, sebaik-baik kita adalah mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya Islam kita adalah mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Islam cuma ada dua akidah dan syariat akidah dan syariat akidah dan syariat syai'ani mutalaziman kata ulama dua hal yang saling melazimi lihat akidah dan syariat akidah sesuatu keyakinan yang ada dalam hati syariat adalah amar perbuatan yang secara zahir nampak kedua-duanya tidak akan bisa lepas salah satu dari keduanya saling melazimi Ketika seseorang meyakini dalam hatinya akidah Muslim, anda Muslim, mukmin beriman kepada Allah dan rukun iman yang enam dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akidah kita yakini syariatnya ikut kembali ke Rasulullah SAW lihat bagaimana Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW wa'bud wa'bud rabbak hatta al yaqin Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW wa'bud rabbak beribadalah sembahlah Rabbmu hatta al yaqin sampai datang keyakinan Maksud keyakinan di sini adalah al-mautu. Sebelum penafsiran kaum salaf. Sembahlah Rabbmu sampai mati. Sampai meninggal. Lihat Nabi Muhammad SAW sampai meninggalnya tetap sholat. Sampai meninggalnya tetap sholat. Bahkan mewasiatkan kepada para sahabat, As-sholah, as-sholah, wa ma malakat aimanukum. Sholat, sholat. Artinya jaga sholat. Dan, wa ma malakat aimanukum. Nah, sebagian orang yang bagi aki, eh, syariat, hakikat, ma'rifat, ini terjadilah kerancuan dalam memahami agama, ya. Ada sebagian dari eh, yang mengaku wali sampai kebablasan. Sampai kebablasan. Contoh, waktu saya kuliah atau saya SMA ya, itu saya mendengar di daerah Sukabumi, ya, ada seorang kiai sudah mengaku wali. Mengaku wali, berzina sama muridnya sama uh, murid perempuannya. Kemudian ketika digerebek, dia bilang saya wali. Beda dengan kalian, tidak terikat dengan syariat. Tidak terikat dengan apa? Tidak terikat dengan syariat. Ya. Maka boleh melakukan ini. Kemudian ada lagi uh, yang sudah nyampe tingkat kewalian melakukan homo dengan muridnya. Sodomi dengan muridnya, misalkan. Kemudian mengatakan ini karena cahaya kewalian saya nggak saya nggak kuat. Ini bukan waliullah tapi wali syaitan. Ya, coba perhatikan. Ada kisah nyata. Mungkin kita tahu siapa Syamsul Qadir Jailani. Ya. Syamsul Qadir Jailani ma'ruf, terkenal dan dia termasuk ulama ahli sunnah wal jamaah. Min ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Abdul Qadir Jailani. Rahimahullah ta'ala. Syekhul Islam, Syekhul Islam pernah bercerita tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah ber, ber, ber, bercerita begini. Kuntu maratan fil ibadah. Kuntu maratan fil ibadah. Dulu saya pernah melakukan ibadah di malam hari. Dan gelap waktu itu. Kemudian kata beliau, Faru'aitu arsyan aziman wa alaihi nur. Kemudian saya melihat singgasana yang sangat besar, mewah, megah, ada cahayanya Kemudian ada suara yang berkata kepada aku, kata dia. Ada yang berkata, Ya Abdul Qadir, ana rabbuk. Laqad halaltu, laqad halaltu laka ma haramtu ala ghairik. Kata suara tersebut, Wahai Abdul Qadir, aku adalah Rabbmu, aku adalah Tuhanmu. Aku halalkan untukmu sesuatu yang aku haramkan atas selainmu. Lihat, suara itu menggoda Abdul Qadir Jailani. Dia soal itu bilang, saya Rabbimu, saya Tuhanmu. Ibadah, kan kita tahu ibadah Syahrul Qadar Jalan luar biasa, luar biasa ibadahnya. Sangat-sangat besar ibadahnya, sangat uh, kita nggak mungkin uh, atau kita susah menandinginya. Ya, Syahrul Qadar Jalani. Ada suara bilang ke Syahrul Qadar Jalani, Ana Rabbuk, saya Rabbmu. Laqad halaltu laka ma haramtu ala ghairik. Wahai Abdul Qadir, aku halalkan untukmu apa-apa yang aku haramkan untuk selainmu. Ya. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Qadir Jalani enggak tertipu, tidak langsung bilang, "Oh, alhamdulillah." Ya. Sekarang saya boleh bebas, boleh berzina, boleh minum khamar, boleh meninggalkan sholat. Tidak. Syekh Abdul Qadir Jalani justru berkata, "Ikhsa ya aduwallah." Lihat. Sayyidul Qadir Jalani bilang, terhinalah wahai musuh Allah, menyingkirlah wahai musuh Allah. Lihat. Akhirnya apa kata Syaikhul Qadir Jalani? Setelah dia berkata demikian, fatamazzaq dzalika nur wa sara zulmatan. Cahaya itu menghilang sedikit-sedikit, kemudian gelap kembali. Ya. Setelah hilang cahaya tersebut ada suara kembali. Suara itu bilang eh, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Ya Abdul Qadir, laqad najauta minni. Kata suara tersebut, Anda telah selamat dari godaanku. Karena kefakihan Anda, karena ilmu Anda yang Anda miliki. Dan dia bilang, laqad fatantu bihadhihi al-qissah 70 rajulan. Wahai Abdul Qadir, sungguh aku telah membinasakan 70 orang ahli ibadah dengan cara seperti ini. Ya. Lihat, jadi banyak orang yang merasa dirinya itu ahli ibadah, dekat sama Allah, dihancurkan oleh iblis ini. Ya. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani ditanya, ditanya, bagaimana kaifa arafta annahu Allah, Bagaimana Anda tahu bahwa dia musuh Allah? Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani? Dia bilang di antara jawabannya, biqaulihi li dengan ucapannya terhadapku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Ana halaltu laka ma haramtu ala ghairik. Saya halalkan untukmu apa yang aku haramkan atas selain Anda. Apa kata Syekh Qadir Jailani? Laqad alimtu anna syari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tughayyar wa la tatabaddal. Ya, La tataghayyar wa la tatabaddal. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, saya yakin, saya sudah mengilmui bahwa syariatnya lihat, syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin berubah-ubah. Kalau haram, haram sampai hari kiamat. Kalau halal, halal. Enggak boleh kita ini terlepas dari syariat. Hmm. Ya. Nah, ini. Jadi luar biasa. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani tadi ya tidak punya fikih ya, mungkin niscaya akan terjadi seperti apa yang terjadi oleh orang yang mengaku wali zaman sekarang. Ya, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Waliyadzubillah. Tapi kita yakin sebagaimana diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani kepada kita tadi bahwa syariat Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman tidak berubah. Ya. Sampai mati kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Ya.